Makhfudun bil harf ya, majrur dengan huruf, makhfudun bil idhafah majrur dengan idhafah, wa tabi'un lil, lil makhfudi dan ya mengikuti isim yang majrur. ya majrur karena dia mengikuti isim yang majrur. Fa ammal makhfudu bil harfi fahuwa ma yukhfadu bimin min وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وبحروف القسم وهي Adapun yang majrur dengan huruf jar ya maka apa-apa yang dimajrurkan dengan min ila an ala fi rubba al ba'i al kaf al lam dan huruf-huruf qasam yaitu al waw wal ba wa ta wa bi wawi rubba wa bi wa bi mud wa mundhu yaitu dengan huruf wawu, ba dan tak kosam, wawu ruba, mud dan mundu. Asyarhu penjelasan ya bil ist, bil i ya bil i watat وتتبع كلام العرب وجد أن المجرور من الأسماء يأتي على ثلاثة أنواع ya berdasarkan ya penelitian ya mengikuti ya memperhatikan perkataan-perkataan Arab maka ya akan didapatkan bahwasannya ya, isim majrur ya majrur dari isim-isim ya itu datang dalam tiga macam yang pertama majrurin bihar fiojer majrur karena huruf jar majrurin bil mudhaf majrur karena mudhaf ya disandarkan wa majrurilnya li'annahu tabi'un lima qablahu ya karena majrur mengikuti isim yang majrur sebelumnya. Ini catatan kaki hadzan naw'u al-akhi al-akhyaru qad sabaqa bayanuha fi babit tawabi. Untuk macam yang ketiga ini ya. Untuk macam yang terakhir ini ya penjelasannya sudah berlarut pada bab tawabi wa yajma' ya wa yajma'uha qawluhu ta'ala dan firman Allah taala ini mengumpulkan dari masing-masing macam di atas yaitu bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya fa ismi ismun majrurun bi harfil jarri al ba maka ismi itu isim majrur karena huruf jar ba di awalnya. Walafu dalalati dan lafaz dalalah Allah ismun majrurun bil mudhaf. Dia majrur karena dia sebagai uh, mudhaf ilaih ya, disandarkan kepada ismi. Warrahmanur rahimi ismani tabi'ani lima qablahuma fil jarri. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua isim yang mengik yang majrurnya itu mengikuti isim sebelumnya ya, yaitu Allahi dia majrur Ar-Rahman Ar-Rahim ini tabi mengikuti Allah sehingga dia majrur li'annahuma sifatani lilafdil dalalati karena kedua kata tersebut merupakan sifat bagi lafaz dalalah Allah ولإيضاح المجرورات نذكرها بعون الله تعالى فيما يلي dan penjelasan ya, lebih jelasnya tentang bab majrur ya akan kami sebutkan dengan pertolongan Allah di bawah ini. Yang pertama awalan al majruru bi harfil jarri majrur dengan huruf jar. Situ ada catatan kakinya nomor dua wa yajma'uha ya qaulu sahibil alfiyah ya, perkataan pemilik alfiyah merangkum huruf-huruf jar tersebut dalam dua bait syair haka huruf haka huruf al-jarri wahya min ila hatta khala hasya ada fi an ala مذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى ولعل ومتى yaitu adalah huruf-huruf jar dalam bait alfiyah. Ta'rifuhu definisinya wal ismul ladzi yaqu ba'da harfin min harfil jarri. Ya, majrur dengan huruf jar adalah isim yang terletak setelah huruf dari salah satu huruf huruf jar. Hukmuhu uh, hukumnya secara i'rab al jarru bil kasrati aw ma naba anha majrur dengan kasroh atau yang menggantikannya ya misaluhu contohnya qauluhu ta'ala huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum ya. ya dialah yang menurunkan dari langit air bagi kalian ya di surat An-Nahl ayat 10 ففي karimati kalimatus كلمة السماء مجرورة bihar jarri min maka pada ayat yang mulia tersebut kata as-sama itu majrur dengan huruf jer min. Wa alamatu jarrihal kasrah dan tanda majrurnya adalah kasrah. Ad-dhamirul muttasil dan domir yang bersambung yaitu al-kafu fi lakum huruf kaf pada kata lakum ya ismun majrurun bi harfil jarri lam dia adalah isim majrur ya dengan huruf jar lam لأنه ضمير والضمير لا يدخله الإعراب ya karena al-kaf di sana sebagai domir dan domir tidak masuk padanya i'rab fahuwa mabniun karena dia mabni fi mahalli jar dan dia di'rab dalam uh, fi mahalli jar dalam posisi majrur laman 188 Ma'ani hurufil jarri makna mana huruf jar min ya yang pertama wa min ma'aniha al ibtida'u di antara makna-maknanya adalah al ibtida yaitu permulaan karena min ini memiliki makna yang banyak ya di antara maknanya adalah ta ya ya di antara maknanya adalah ibtida dan litab'id ya menunjukkan permulaan atau sebagian namun yang di sini yang dibahas hanya al-ibtida yaitu permulaan wa ila ya artinya ke wamin dari wamin ma'aniha al-intiha al u ya, di antara maknanya adalah uh, akhir ya pemberhentian ya, atau akhir wa ma qawluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala mencakup mencakupi terkait min dan ila pada firman Allah surat Al-Isra ayat pertama Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya ai ya maksudnya Maha Suci Allah yang mengisrakan hambanya pada suatu malam dari minal masjidil haram dari masjid al haram ke masjidil aqsa ai maksudnya ibtada isra Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya nya Nabi Muhammad itu mulai minal Masjidil Haram ya al-ibtida mengawali dari Masjidil Haram wantaha dan berhenti ya Isra'uhu ya Isra'nya indal Masjidil Aqsa di Masjid Al-Aqsa Selanjutnya an umin ma'aniha al mujawizatu. Di antara maknanya adalah mujawizah yaitu e, melampaui. Ya. ya, untuk melampaui. Nah, qaulih ta'ala sebagaimana firman Allah taala, "Wa man yarghabu wa man yarghabu an millat an millati Ibrahim." Dan barang siapa yang berpaling dari milahnya Ibrahim dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Ayat rukuha maksudnya meninggalkan milahnya Ibrahim. Wa ala, ya, ala di atas. Wa min ma'aniha al-isti'la'u. Di antara maknanya adalah uh, uh, al-isti'la yaitu posisi yang tinggi ya. Lahu qawlihi ta'ala semisal contoh firman Allah ta'ala fi surat Taha minal ayah ya al khamsah ya, dari ayat kelima ar-rahmanu al arshistawa ar-rahman Allah ya beristawa di atas arsh ay ala ala al arsh itu tinggi di atas arsh sana ada catatan kaki qala al-bukhari berkata al-imam al-bukhari qala al-mujahid yang mengutip perkataannya mujahid bahasanya mujahid berkata istawa ala al arsh ala ala al arsh ya Allah beristiwa di atas arsh maksudnya ada ala al arsh tinggi di atas arsh selanjutnya wanakala ibnu al qayyim an ibn al-arabi wa min akabir min akabir ya immatil lughati qawluhu al-arabu la ta'rifu istawa bima'na istawla Ibnu Qayyim menukil dari Ibnu Al-Arabi ya beliau adalah salah satu dari ya imam besar uh, bahasa beliau berkata orang-orang Arab tidak mengenal istawa dengan makna istaula ya beristiwa dengan makna istaula uh, berkuasa yanzuru al-fath mukhtasaru as-sawa'iq wa lisanul arab selanjutnya huruf jar yang kelima wafi wamin min ma'aniha al-zarfiyatu di antara maknanya adalah zorof atau keterangan waktu atau tempat tapi di sini maksudnya keterangan tempat lahu qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala fi surah ya, Ar-Rahman ayat 6 ya fihi ma fakihatu wa nakhlu wa rumman Ai maksudnya fi dakhil jannataini fakihatun wa nakhlun waruman Maksudnya ya di dalam ya kedua surga nanti ada fakihah ya nakhlun waruman Ya. Ada buah-buahan ya. kurma dan delima waruba selanjutnya wa in ma'aniha taklil ya ruba di antara maknanya adalah uh, menyedikitkan mislu qaulihim sebagaimana perkataan mereka rubba romyatin min ghairi ramin betapa banyak ya, romyatin orang yang memanah namun dia tepat min ghairi ramin namun dia bukan ahli memanah ai maksudnya qad yujadu min yusibu ya man yusibul hadfa wa huwa ghairu ramin wa hadha qalilun maksudnya engkau dapati ya, orang yang memanah dan dia tepat sasaran, namun dia bukan orang yang ahli memanah, namun ini sedikit. Maka menggunakan ruba. Selanjutnya al-ba'u huruf ba. Wa min ma'aniha al-ilsaqu. Ya. Di antara maknanya adalah al al is al yaitu e, menempel nahu qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala ya di dalam surat Al-Ma ya Al-Maidah ya, ayat 6 wamsahu bi ru'usikum ay ya alsaku aydiyakum bi ru'usikum ya basuhlah oleh kalian sampai kepala kalian maksudnya ya tempelkanlah tangan kalian biru usikum uh, kepada uh, kepala kalian